بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وثانيها جري ماء على عضو مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى وثالثها أن لا يكون عليه أي على على العضو متغير مغير للماء تغيرا ضارا كزعفران وصندل خلافا لجمع ورابعها أن لا يكون على العضو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين وعين حبر وحناء بخلاف دهن جار أي ماء عين وإن لم يثبت الماء عليه وأثر حبر وحناء وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخ تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي ومنهم الغزالي والزركشي وغيرهما وغيرهما وأطالوا في ترجيحه وصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف, مقالتهم وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحته حيث منع وصول الماء بمحله وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه وهو العرق, وهو العرق المتجمد wa jazama bihi fil anwar بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والنفع بجسنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaniha dan keduanya daripada syurutul wudu kedua daripada syurutul wudu karena kita awalnya sebelum membahas masalah air kan ada pembahasan syurutul wudu syurutul wudu di situ khamsatun disebutkan pertama al-maul mutlak air mutlak. Kemudian air mutlak disebutkan setelahnya pembahasan masalah air. Setelah dibahas semuanya masalah air selesai, meneruskan daripada pembahasan sebelumnya yaitu syurutul wudhu yang belum selesai yaitu saniha. Yang kedua daripada syurutul wudhu Jaryuma'in ala udwin maghsulin. Mengalirkan air ala udwin di atas anggota maghsulin yang dibasuh. Fala yakfi maka enggak cukup ayyamassahul ma'u memegangkan air tidak mengalirkan air bila jarianin dengan tanpa aliran li'annahu karena sesungguhnya la yusamma karena mas tadi mas salma la yusamma ghuslan tidak dinamakan gusul ini syarat yang kedua daripada syurutul wudhu itu disyaratkan harus mengalirkan air. Tidak cukup cuman memegangkan saja. Jadi disyaratkan harus mengalirkan air kalau memang itu anggota harus dibasuh. Jadi dalam anggota wudhu itu ada empat anggota yang mana tiga wajib dibasuh, satu wajib tidak wajib dibasuh, cuman wajibnya diusap. Jadi kalau kita membasuh wajah harus mengalirkan air. Kalau kita membasuh kedua tangan harus mengalirkan air. Kalau kita membasuh kedua kaki juga harus mengalirkan air. Kalau ngambil air cuman ditemplek-templek nodok itu nggak cukup. Kenapa? Karena syaratnya jaryuma harus mengalirkan air. Karena sesuai dengan apa? Dengan sabda Nabi itu dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tum. Eh, Quran dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum faghsilu di situ faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biruusikum ha nah, di situ baru famsahu biruusikum untuk kepala dalilnya imsahu mengusap cukup mengusap wa arjulakum bukan wa arjulikum karena maktuf kepada sebelum maktuf kepada faghsilu wujuhakum. Jadi wa arjulakum ilal ka'ben bukan wa arum. Nah, itu, itu dalilnya. Jadi mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Lain halnya kalau anggota yang diusap seperti kepala, cukup diusap. Apa cukup kalau kepala diusap? Ya cukup. Berarti tidak wajib dibasuh. Kemudian wasalisuha yang ketiga yang ketiga daripada syurutul wudu alla yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran dharran. Hendaknya tidak ada di atas anggota mughayyirun sesuatu yang merubah lil ma'i kepada air taghayyuran dharran perubahan yang bahaya. Perubahan yang bahaya di situ dimaksudkan yaitu bi ayyakuna katsiran perubahan yang banyak bihaitsu yamna'u itlaq ismil ismil ma'i alaih sekiranya bisa merubah mutlaknya air kaza'faronin seperti adanya za'faron za'faron yang sudah kita ketahui yaitu za'faron wasandalin sandal sebagian mengatakan sandal itu cendana kasandalin Khilafan li jam'in berbeda daripada sekelompok ulama. Syarat yang kedua daripada surutul wudu hendaknya tidak ada di atas anggota sesuatu yang bisa merubah air, perubahan yang bahaya. Seperti contohnya tadi contohkan za'faron atau sandal. Cendana yang cair berarti situ. Atau contoh yang biasa seperti adanya tinta. Di atas anggota kita ada tintanya. Ketika kita basuh berubah warna air. Nah, itu perubahannya kalau memang banyak berarti nggak cukup itu basuhan. Berarti harus dibasuh lagi. Tidak bisa mengangkat anggota wudhu. Apapun yang merubah uh, daripada air di atas anggota wudhu berarti harus dihilangkan dulu baru dia wudhu. Khilafan li jam'in berbeda daripada sekelompok ulama' Ada ulama yang dia di situ hilafan di jam'in Ais As-Samhudi wa tabi'ahu ba mahramah wa ghairih. Jadi banyak ulama juga ulama yang kuat di sini. Ya Azam As-Samhudi, ya ulama Syafi'i dan mengikuti juga Imam Ba Mahramah. Dia mengatakan apa? Sesuatu yang di atas anggota yang merubah air tidak dikatakan itu adalah termasuk syurutul wudu. Enggak bahaya maksudnya. Dikatakan tidak bahaya. Warabi'uha kemudian yang keempat daripada syurutul wudu Allah yakuna alal udwi hailun hendaknya tidak ada di atas anggota hailun penghalang bainal ma'i wal maksuli antara air dan yang dibasuh urotin seperti gamping wasyam'in syam'in itu lilin cuman bukan lilin yang ada itu Lilin di sini lilinnya batik. Untuk batik itu. Kasyam'in. Waduhnin atau minyak jamidin. Dua-duanya syam'in dan duhnin itu apa? Jamid. Padat. wa aini hibrin wahinna'in. Dan ain daripada hibir. Tinta wahinnain dan pacar bi khilafi duhnin jarin aimaiin berbeda kalau memang itu dari minyak yang cair aimaiin wa in lam yasbutil ma alaihi walaupun air tidak menetap di atas itu anggota karena sebab duhnin jarin wa asari hibrin wa hinnain dan juga bikhilaf asari hibrin bekas daripada tinta wahinain dan pacar. Ini syarat yang keempat yaitu hendaknya tidak ada di atas anggota yang bisa mencegah masuknya air ke dalam kulit. Kulit apa? Kulit yang dibasuh ketika wudhu. Seperti apa? Naurah, gamping. Orang yang kerja gamping atau cat. Itu kalau tidak dihilangkan berarti mencegah masuknya air ke dalam kulit. Tertusnya siapa? Dihilangkan dulu. Baru dia wudu. Atau situ contohkan syam'in waduhnin jamidin. Minyak atau syama itu lilin tadi itu, lilin yang untuk batik itu yang jamid, yang padat. Ada kan minyak-minyak untuk badan yang padat. Ah itu kalau seandainya mencegah masuknya air, ya berarti nggak cukup. Atau juga ain hebrin, tinta. Tinta ainnya atau pacar pacar yang untuk badan ya karena ada itu orang yang mau mantenan itu kan dipacari tangannya nah, itu ya apa kalau masih ada pacarnya bukan bekasnya nanti ada di sini yang dimaksud n-nya itu pacarnya sebelum dihapus nah, itu mencegah masuknya air ke dalam kulit berarti apa harus dihilangkan dulu bikhilaf duhnin jarin beda kalau minyak yang cair minyak encair seperti minyak keltik ya atau masalah minyak apa itu yang kelapa minyak keltik itu ya minyak keltik badani di minyak keltik habis masalah dia sakit kasih minyak keltik minyak kelapa kemudian ketika wudhu airnya seakan-akan tidak menyapa dengan kulit apa itu cukup cukup beda kalau dikatakan apa duhnin jarin aimain wa ilam yasbutil mak walaupun air tidak menetap di atas anggota. Karena tidak disyaratkan memang menetapnya air di anggota tidak syarat. Yang penting mengalir air di atas itu anggota. Dan juga beda asari hebrin wahinain bekas daripada tinta. Kalau kita kena tinta kita hilangkan itu ainnya tetap akan membekas. Kalau itu tinta warna biru akan bekas warnanya masih biru. Atau kalau seandainya di situ henna pacar, setelah dihilangkan pacarnya akan membekas. Memang dia maksudnya untuk hiasan di tangan. Setelah dihilangkan akan membekas hiasannya itu. Apa itu mencegah air? Tidak. Tetap sah. Yang disyaratkan tadi yang dikatakan tidak sah dikatakan mencegah masuknya air ke dalam kulit kalau memang itu ain bendanya. Wakada dan begitu juga yusyaratu disyaratkan alama jazama bihi kasirun daripada yang menetapkan kabihi dengan itu ma kasirun banyak daripada ulama syarat juga apa Allah yakuna wasakhun tahta lufrin hendaknya tidak ada kotoran di bawah kuku yamna usulal ma'i lima tahtahu yang mencegah sampainya air lima tahtahu untuk sesuatu yang di bawah kuku. Khilafan li jam'in berbeda dari para sekelompok ulama minhum di antaranya di antara mereka Al-Ghazali, Imam Ghazali, Waz-Zarkashi dan Imam Zarkashi wa ghairihi wa ghairuhuma dan selain daripada keduanya. Banyak ulama yang mengatakan tidak bahaya. Wa atalu fi tarjihihi dan mereka Imam Zarkasi dan eh, dan seterusnya dan Imam Ghazali dan yang lainnya atalu mereka memperpanjang fi tarjihihi di dalam tarjihnya memperkuat daripada ini pendapat wasarrahu dan mereka menjelaskan bil musamahati dengan dimaafkannya amma tahtaha dari sesuatu tahtaha di bawah daripada kuku minal wasahi daripada kotoran wil ajin tanpa semisal ajin adonan nah, di sini masalah kotoran yang di bawah kuku apakah syaratnya harus dihilangkan juga ketika wudhu apa harus dihilangkan apa harus dihilangkan juga kotoran yang di bawah kuku di sini pendapat mengatakan pertama apa disyaratkan tidak ada anggota eh, tidak ada kotoran di bawah kuku yang mencegah masuknya air mencegah masuknya air di bawah kulit yang di bawah kuku. Syarat itu. Yang mau tamat itu. Berarti kalau ada kotoran di bawah kuku harus hilangkan dulu sebelum wudhu. Cuman di situ lo repot. Sekarang banyak orang yang kerjaannya seperti itu sulit untuk dihilangkan kadang-kadang. Ya ini? ada pendapat yang lain. Kata Apa? Khilafan li jam'in. Berbeda dari bahasa kelompok ulama. Itu sahabat minhumul Ghazali, Imam Ghazali, Wazarkasi wa ghairihima dan selainnya. Mereka mengatakan apa? Musamaha. Dimaafkan apapun yang di bawah kotoran di bawah kuku. Cuman ahwil ajin, bukan semisal ajin, adonan. Kalau dia kotorannya tadi itu yang mencegah masuknya air di bawah kul, di bawah kuku, kulit di bawah kuku, berarti kalau karena sebab ajin adonan dia bikin roti, ada bekasnya berarti harus dihilangkan karena dari luar. Tidak ada kesulitan untuk menghilangkannya. Kalau dari misalnya karena masalah dari keringat atau yang lainnya, ya biasa ada warna hitam itu, itu gimana? Dimaafkan kata Imam Ghazali dan yang lainnya. Wa al adru'i wa ghairuhu ila dha'fi magalatihim. Cuman Imam Adru'i tidak sependapat. Dia mengatakan apa? Asyar al-Adru'i, Imam Adru'i memberi isyarat wa dan selainnya ila dha'fi magalatihim daripada lemahnya perkataan mereka. Tidak sependapat Imam Adru'i dikatakan Imam Ghazali dan selainnya dhaif kalamnya. Waqad sarraha fi tatimma wa ghairihi. Waqad sarraha fi tatimma wa ghairiha. Ini yang muktamad. Waqad sarraha fi tatimma wa ghairiha bima fir raudhah wa ghairiha dan telah menjelaskan di kitab Tatimah wa ghairiha dan selainnya bima fir raudhah dengan sesuatu ma fir raudhah di kitab raudhah daripada Imam Nawawi wa ghairiha dan semisalnya min adamil musamahah dengan tidak dimaafkannya bisyai'in dengan sesuatu mimma tahtaha dari sesuatu di bawah kuku haitsu mana'a sekiranya mencegah wusulal ma'i sampainya air bimahalihi di tempat itu kotoran di bawah kuku. Jadi yang tamat ini, apapun kotoran di bawah kuku wajib dihilangkan. Kalau memang ada, berarti mencegah masuknya air ke, ke dalam kulit di bawah kuku nggak cukup. Waftal Bagawi ini pendapatnya banyak ya. Waftal Bagawi berfatwa Imam Bagawi fi wasahin di dalam kotoran hasolamin gubarin mendapatkan itu kotoran min gubarin dari gubar debu bi annahu dengan sesungguhnya <clears throat> yamna usihatal wudu itu adalah mencegah sahnya wudu kalau kata Imam ah, Baghawi kalau memang dari gubar dari debu dan mencegah masuknya air ke dalam kulit di bawah kuku berarti dikatakan mencegah kesan wudu bi khilaf mana berbeda mana syaa sesuatu yang timbul min badanihi dari badannya. Oh enggak ini bukan masalah kuku ini ya. Hah? Enggak, enggak. Wa aftal baghawi fi wasakhin ay la yahtassu hadha bima tahta al-adfar bal ya'um musairul badan. Nah, ini untuk semuanya ini. Ini untuk fatwa Bagawi untuk semuanya. Jadi gini, kesimpulannya. Kesimpulannya kalau kotoran di bawah kuku pendapat yang muktamad itu disyaratkan eh, itu kalau mencegah masuknya air ke dalam kulit di bawah kuku berarti nggak cukup. Berarti ketika wudhu harus dihilangkan dulu. Itu yang muktamad. Di situ ada pendapat yang lain daripada pendapat Imam Ghazali Pendapat Imam Ghazali mengatakan cukup. Ya, pendapat Imam Ghazali mengatakan cukup, cuman Imam Adrui menolaknya. Imam Adrui menolaknya. Terus siapa? Ya lebih baik ya lebih baik dihilangkan. Lebih baik lagi tidak ada kuku, dipotong aja kukunya. Ya, karena sunnah golmul adfar disunnahkan untuk memotong kuku dan juga pernah Habib Salim pernah mengatakan dia mengatakan ya kok apa kuku itu, ya kuku yang yang panjang-panjang itu, kan setan itu di anggota badan kita mempunyai tempat, tempat khusus. Yaitu tempat khususnya setan itu tempat-tempat yang kotor, rambut-rambut yang panjang, rambut-rambut yang sunnah untuk dipotong. Eh, di situ tempatnya setan kalau lebat. Di antaranya kuku. Nah, kuku yang panjang itu tempat-tempatnya setan. Nah, kalau kita memberi tempat, ya berarti kita ngasih villa sama setan. Lebih baik dipotong. Ya, lebih baik dipotong. Ya, pertama karena memang disunahkan, kedua juga kita tidak memberikan tempat untuk setan, yang ketiga ini dalam pembahasan wudhu masih berbeda pendapat ulama kotoran ini di bawahnya ini harus dihilangkan atau tidak, mencegah masuknya air ke dalam kulit sehingga tidak mem, e, mengesahkan daripada wudhu atau tidak ulama masih beda pendapat. Lebih baik apa? Untuk dihilangkan. Kalau kesimpulannya di itu lebih bagus. Di sini ibarah di Bughya masalah kaf, ada yang mengatakan masalah bak masalah Imam bil Amal Amal ada pun kotoran tahtal atfar yang di bawah kuku-kuku. Alladhi yajtami'u yang mana terkumpul di bawah kuku fa'in lam yamna usulal ma kalau memang tidak mencegah sampainya air sahha ma'ul wudhu. jelas ini sah wudhunya. Kotoran di bawah kuku cuman tidak mencegah masuknya air di kulit di bawah kuku, ya tidak apa-apa, sah berarti. Wa in mana'ah, kalau hanya mencegah, fala fil asoh, maka nggak cukup, tidak sah wuduknya. Kalau ada kotoran di bawah kuku, mencegah masuknya air, nggak sah. Fil asoh, ini pendapat yang mutamat. Walana wajun wajih, katanya di Buya, kita ini mempunyai pendapat yang terarah. Bil afwi, untuk dimaafkannya kotoran di bawah kuku. Ikhtarahul Ghazali yang mana memilih pendapat ini Imam Ghazali wal Juwaini dan Imam Juwaini wal Ghaffal dan Imam Ghaffal. Bal bahkan huwa adhar itu adalah pendapat yang adhar min haisul gawaid minal gol bi adamihi indi daripada dari segi gawaid kaidah kaidah minal gol bi adamihi dari uh, perkataan biadamihi dengan tidak uh, apa ini tidak membahayakannya indi untuk aku kata Imam kata siapa Abdurrahman Masyur. Kenapa idil masyagga tajlibu taisir? Kenapa kesulitan itu bisa uh, menarik daripada kemudahan? faizu tagliduhu, boleh mengikutinya. Kata Abdurrahman Masyur. bisa Bisyarti dengan syaratnya. Walau ba'da sholat, walaupun setelah sholat, intaha, selesai perkataannya. Kemudian wa fi ba bermasalah lagi bil fiqh. Fi wasakhir, fi wasakhil atfar ya di dalam permasalahan uh, kotoran di bawah kuku wazada dan menambahi wa fassala ba'dhum ada ulama yang memisah baina ayyakuna min wasakhil badan antara kotoran karena sebab badan timbul dari badan itu sendiri ayyakuna min wasakhil badan alladzi la anhu ghalibun nas. Biasanya tidak kosong daripada manusia, kebanyakan manusia daripada itu kotoran. Biasanya item item Bukan dia karena sebab dari kotoran dari luar, bukan karena main tanah atau yang lainnya. Memang kadang-kadang timbul dari keringat. Nah, itu biasanya ada kotoran. Ya ini hukumnya fayasihu ma'ul wudu' lil Maka kalau seperti itu katanya sah wuduknya. Kenapa? Karena ada kesulitan, masyaggah. Tidak bisa menghindarinya dia. Wa ro'ah dibedakan juga antara yang datang sesuatu yang dari luar. Min nahwi ajinin dari semisal ajin, adonan. Di sini mengatakan apa? Fala, maka enggak cukup dak sah wudunya. Berarti apa? Harus dihilangkan. Wa hadza alladhi amilu ilaih, ini aku yang lebih condong katanya Imam Abdurrahman Al-Masyur, Habib Abdurrahman Masyur lebih condong kepada pendapat ini. Jadi kalau kotorannya dari keringat, hitam dia tanpa pernah bukan dia bikin roti atau dia kerja tanah moro-moro ireng. Ya apa itu? Tidak apa-apa itu. Masyagoh sulit untuk dihilangkan. Kalau uh, dari luar, dari dia kerja tanah atau dia bekerja gamping atau yang lainnya biasanya kulitnya itu di bawah kuku itu ada kotoran. Ya apa ini? Katanya harus dihilangkan. Alhasil di situ ada berapa? Ada tiga pendapat berarti ya. Ada tiga pendapat. Lebih baik dihilangkan. Kemudian yang terakhir tadi yang mutlak situ apa? Wa aftal Baghawi berfatwa Imam Baghawi fi wasakhin hasala min gubarin bi annahu yamna'u sihatal wudu. Fi wasahin kotoran, kotoran sini bukan harus di bawah kuku, apapun kotoran walaupun di anggota wudu. Hasala min gubarin yang mendapatkan itu kotoran min gubarin dari debu. Bi annahu dengan sesungguhnya itu kotoran yamna usihatal wudhu itu mencegah kesahan wudhu. Bikhilaf berbeda mana sya'amin badanihi yang timbul dari badannya. Wahwal aragul mutajamid yaitu keringat yang memadat. Nah, kalau keringat memadat bisa mencegah masuknya air, wajazam eh, dikatakan tidak mencegah kesahan wudhu. Wajazama bihi fil anwar dan memastikan ini pendapat fil anwar di kitab Anwar. Nah, di sini kalau kotoran ya kotoran di bawah ang, eh, di atas anggota badan. Kotoran itu tidak bisa dihilangkan. Kotoran itu tidak bisa dihilangkan. Mutajamid sudah keringat yang mutajamid sampai seperti anggota badan. Ya apa yang hukumnya? Katanya tidak mencegah kesan wudhu. Kalau sesuatu yang masih bisa dihilangkan, berarti harus dihilangkan dan itu mencegah kesahan wudhu. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan yang uh, terjadi pada para pekerja seperti bengkel, uli, atau tukang itu kadang-kadang lemnya bukan lem biasa, lemnya lem lem yang keras, lem poksi itu. Kemudian tukang pelitur. Ini berat bagi mereka untuk apa namanya menghilangkan yang nempel-nempel di kuku-kuku atau yang selembit-selembitannya jari-jari ini. Kalau yang di jarinya mungkin bisa, tapi yang selembit-selembitannya atau di kuku-kukunya itu susah. Hmm. Di sini ada ibarat gini. Ghadiyatuhu eh, wa huwa al-araqul mutajammid. Ghadiyatuhu wa illam yasir kal juz'i Walam yata'adza bi izalatihi. Kalau memang dia tidak merasa kesulitan atau terganggu ketika menghilangkannya. Kalau mudah dihilangkan, maka hukumnya apa? Hukumnya eh, apa ini? Wajib dihilangkan. Kalau memang sulit untuk dihilangkan, maka tidak wajib. Wahwa zahirun likasrati takarruri wal masyaqqa fi izalatihi. Kemudian lakin fi ibnil Abdul Haq, na'am insaral jirmul mutawallid minal arak juz'an minal badan la yumkinu fasluhu anhu falau hukmuhu. Kalau sudah sampai seperti anggota badan tidak bisa. Seandainya dikue, ya digaruk, dikuliti, dibersihkan sak kulit-kulite melu. Ya berarti tidak tidak usah dihilangkan, tidak bisa berarti dimaafkan dah. Iya. Kah itu tadi. Lakin na'am insaral jin mutawad minal arq juz'an minal badan lam yakun fasluhu falahu hukmuhu. Hukum seperti arak al-mutajammid. Ya, Al-masur yajribul maisur. Tesir. untuk tato itu gimana? Apakah juga sahnya wudhu atau mandi besarnya termasuk sah enggak itu? Iya, tato itu kalau tatonya itu berupa dimasukkan apa itu? Uh, apa itu? Iya, ke dalam kulit permanen itu ya. Permanen itu berarti mencegah mencegah masuknya air. Berarti apa? Harus dihilangkan. Harus dihilangkan cuman menutup itu. Menutup, iya. dalam ya enggak. Enggak. nah itu kalau seandainya tertutup kulit itu sudah uh, apa ini tidak apa istilahnya sah wuduknya karena kulit sudah tertutup. podo ambil pembahasan masalah saukah itu. Uh, kalau seandainya masuk eh, tatonya itu sudah dimasuk di dalam ku di dalam kulit dan tertutup kulit itu sah mandinya, sah wuduknya semuanya. Cuman yang masalah itu dia itu masih tidak menutup kulitnya di luar. Nah, nilah itu nilah itu seperti tintanya ya. Tintanya itu di luar. Nah, tintanya kalau di luar itu yang dikatakan mencegah kesan wudhu. Jadi tato itu ada dua. Di luar kulit mencegah masuknya air ke kulit. Kalau di dalam kulit ya udah di dalam jadi kulit sudah di mukanya. Nah, itu enggak mencegah masuknya air ke kulit. Nah, itu tetap sah. Yang pertama tadi itu yang mencegah masuknya air ke kulit itu yang tidak sah. Cuma tetap haram hukumnya karena menyakiti badan dan juga itu nilai itu apa tinta itu dimasukkan ke dalam kulit itu kan berarti akan bercampur dengan darah kan najis hukumnya jadi dosa itu Ustaz, hand body menghalangi masuknya air ke dalam kulit apa enggak? Hand body hmm. atau lotion? Ah, kalau hand body, kalau masih belum digosok, masih yang padat itu belum digosok, nah itu bisa mencegah masuknya air. Kalau sudah digosok, ya kalau sudah digosok dan ah, dibasuh seperti kalau setelah dibasuh itu ada gelembung-gelembung kayak tidak menyapa itu, itu sampai air, sudah cair istilahnya. Ya kalau mem, uh, kalau dia merubah uh, baunya air banyak, ya berarti ya dur. Kalau sedikit ya enggak. Hah? Hilafan di sana. Cuman ya. Ya, ya. Di situ dikatakan kan asar. Kalau asar enggak apa-apa kan? Tadi dikatakan asar kan tadi iya an layakuna al udwi mughayyirun lil ma' taghayyuran daran heeh ka za'faran iya. wa sandal ini iya. kan khilafan li jam'in minyak itu masalah tato tadi tato yang sudah masuk di dalam kan sah wudunya ya tapi cara menghilangkan itu kan berarti menyakiti badan itu orang banyak malu memang tapi kalau dihilangkan itu berarti menyakiti batang listrika atau dihilangkan kulitnya. Antum. Itu gimana hukumnya? Lah, e, kalau sudah itu menyatu dengan anggota badan dihilangkan dengan cara yang ekstrim juga, termasuk menyakiti kedua kali itu. Ya juga dosa juga. Tapi kalau memang kecuali mungkin ya mungkin ya Allah alam mungkin itu misalnya tato, gambar salib atau apa itu mungkin harus dihilangkan itu ya, mungkin ya. Karena itu umat harus syirik atau umat harus kufur atau apa ya dengan cara yang bagus itu. Allah alam itu gimana itu artinya kalau memang tatunya dari itu tato gambar perempuan misalnya terlanjang atau apa kan itu ada gitu kan itu mungkin harus hilangkan tapi ya dengan cara medis atau apa mungkin ya. Hmm? Sekarang laser ada. Ya, laser ya. Cuma yang jelas kalau dengan cara ekstrim menyakiti badan juga nggak boleh juga sih. Juga nggak boleh juga itu. <clears throat> Tapi kalau ada di luar itu seperti cap-capan sebenarnya. Itu seperti cat aja dihilangkan bisa. Hmm. Pakai mic ya, karena masuk radio. Tidak masuk. Jangan dimatikan kalau anu itu pakai itu. Nah, jangan dimatikan lagi nanti. Masalah tato tadi kalau sudah bercampur dengan darah kan najis, Ustaz. Hmm. Apakah sholatnya sah? Kan hamlun najasa, Ustaz. Hmm. Ya. Karena itu kalau sulit untuk dihindari berarti sudah dimaafkan berarti kan. Ini permasalahannya dia sengaja melakukan itu, itu dosa. Sebenarnya tidak sah. Tapi karena memang sudah tidak mampu, Allah alam itu wajib untuk apa? Kodok apa tidak itu kalau sudah hilang ya? Karena karena sulit untuk dihindari. Najasa itu kalau najasa di bohir wajib dihilangkan. Permasalahannya kalau tatonya sudah di dalam kulit berarti kan najasa ya sudah. Iya. Najasa ini itu tidak wajib dihilangkan. Tidak wajib dihilangkan. Tapi ini masukkan ya, masukkan sesuatu. Jadi pertama masuk tadi itu ya, sudah pertama najis. Masuk. Pertama masuk itu sudah najis, sudah mentah najis itu. Pertama masuknya mangsi itu mentah najis. Tapi kalau sudah menyatu memang sudah jadi najasa ini ya. Kalau di Busol Karim itu selama lukanya masih ada dan najisnya darahnya masih kelihatan itu tidak sah sholatnya. Tapi kalau sudah tertutup kulit berarti ham, hamilun najasa wajib godok berarti ketika waktu waktu apa? Waktu basah. Karena dia dianggap hamilun najasa. Tapi ketika sudah kering, kering ya jadi najasah batiniah, ya berarti tidak wajib kotor. Kalau dohirnya sih begitu ya. Dohirnya begitu. Mat. Ah. Mungkin ada yang perlu menambahi fadah tinggalan. kasih mic gitu. Itu aja Bang. Ya. Untuk tato atau washam istilahnya ini kan antara masalah itu mubtilan lisolah atau masalah wujubul izalah. Kalau untuk wujubul izalah di situ masih tafsil. Hmm. Tafsilannya apakah ditatonya itu sudah mukallaf atau belum? Kalau ditato ketika dia belum mukallaf nggak wajib untuk izalah. Tapi kalau ditatonya itu setelah dia sudah balik menjadi orang yang mukallaf wajib untuk diizalah. Ya, masalahnya kan kalau memang bisa manian di sholat, di sehati sholat ya caranya tinggal kalau tadurur ya harus menunggu sampai mampunya sampai nggak ada dokter mungkin dengan mengumpulkan uang ya untuk bisa dengan operasi ya berarti wajibnya di situ itu kewajiban anak yang belum balik tadi itu untuk wa, tidak wajib izalah ketika balik apakah wajib izalah atau di, dihitung ketika apa namanya Nah, karena memang tidak ada takal tidak di, belum jadi mukallaf anak tadi itu eh, sehingga tidak wajib untuk izalah. Eh, apa? Kalau ditato di masa masih belum taklif. Jadi barohnya seperti itu. Ditato. Ditatonya ketika belum taklif maka bagaimana nggak wajib untuk diizalah? Di ibaratnya gitu. Iya. sebelum taklif ya dengan orang yang masih belum mengenal hukum. Artinya masih apa? dalam keadaan ya hmm. itu tak kenal Islam lah pokoknya beruntung tobat gitu masalah apa itu bisa dikategorikan goblet taklif itu goblet bulu ya, kan bulu itu kan bimana agil kan ya Nah itu kan orang berarti belum agil itu, tidak ngerti hukum sama sekali dia. Atau baru masuk Islam atau gimana? Itu. Kan baru masuk Islam kan enggak? Oh, iya, iya. Kafir asli. Coba itu nanti di murojaai lagi. Wujubul izalah tadi itu wajib izalahnya itu karena memang dia masih belum balik tidak wajib izalah atau eh, harus diizalahkan ketika dia balik coba ada tagit apa enggak itu iya. soal kotoran ini di sini babnya arok yang tadi makfu itu arok tidak ada yang bukan kal arok Arok soro kal juz'i. Arok yang soro juz'i. Hmm. Iya, jadi yang bukan arok belum belum belum ada ibarat di sini. Yang pertanyaan saya yang pertama tadi. Apa? Ya cat, tukang pelitur, tukang kayu yang lem-lemnya. Kalau di bu ya itu kalau tidak salah. Iya, kotoran tahtal al itu maafu kalau ya untuk Izara. Iya, kalau Izara itu karena dari situ Ini ibarat buhya gini. belum Maisur itu. Ibarat buhya mas'alatun al wasah alladhi ala zahiril badan wal-dhufur was-surrah inna nasha'a minal badan kal arakil mutajammid falau hukmul badan fayan gadi fayan gadi lamsuhu wa yakfi ijra'ul ma' fayan fayan gudu lamsuhu ويكفي إجراء الماء عليه في الطهارة وإن نشأ من غير البدن كالغبار وجبت إزالته هذه كف كف المثال Iya. Cuman idza in lam kalau sulit sekiranya seperti anggota badan ada itu ibadah. Ada. Wa ba'duhum baina ayyakuna min wasakhil ba'da. Di situ apa pertamanya? Ya, di sini al wasah alladhi ala zahiril badan Wadzufur wasurrah inna sya'a minal badan kal arakil mutajamid fala hukmul badan. Fa ingkut lamsu ada. Ibarahnya kalau dia kesulitan seperti kal juzil wahid di fatawa itu. Fatawa itu disebutkan kalau memang sulit untuk dihilangkan udah seperti anggota badan, sekiranya seperti anggota badan dimaafkan dan batal wudhunya kalau dipegang. Nah, batal wudhunya? Iya, seperti anggota seperti kulit sedaan. Hukumnya seperti kulit. Bukan hail. Bukan, Bukan kalau hail. Ya. perempuan megang batal wudhu. Walau min walau min laisa min juz'il badan. Yes, hukumnya falau hukmu hukmul badan dah.